nasar mah apa Ustad nu apana idaja'a nya eta. Bising heseneangan gitu. Nya idaja'a teh anasr meuni. Nu mana si Ustaz teh can ngajarkeun. Jaba tengah poe, jaba lemot. Ada? Surat ke berapa? Seratus sepuluh. Mun Ustad nanyakeun teh lain apa memang tuh apa. Surat ke 110 sepuluh nasr bukan ida idaja'a ngan awana idaja'a gitu. yuk saya sekali semuanya sekali a'udzu billahi minasy syaithanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. idaja apabila didatangkan Nasrullah pertolongan Allah walfat dan kemenangan kita menang kita merdeka karena ditolong oleh Allah sepakat ya lalu sikap kita harus bagaimana Waro'aitan nas seperti inilah seharusnya setelah diberikan kesempatan menang merdeka sok arasub yadkhuluna kamana Pidinillahi kepada aturan Allah, agama Allah, rumah Allah afwaja jangan sendiri-sendiri jika kunto aji wae afwaja berbondong-bondong berjamaah apa kegiatannya pasabih bertasbih sucikan lahir batin ucapan pandangan pendengaran sikap letah lengkah bihamdi puji semua dari Allah semua diurus oleh Allah semua akan dikembalikan kepada A ah, hati-hati kemerdekaan dicokot di gara-gara ditempatkan tempat yang tidak Allah ridhoi. Nanti kita bahas di belakang seperti apa contohnya. Pasabi bihamdi kawas tagfir. Ustaz mengkanding cina kamari mah kemerdekaan teh mengikuti lomba-lomba yang nggak manfaat. Tenanawan kan? Ngeswe istighfar wastagfir, tagfir, we nungesma, nung mah, nu pernah ngiluan mengbal make daster, ngeswe nges nu paur tahun ayeuna mengba make daster maut keur make daster <laughs> keluarga era si bapak maotna keur make daster pedang iluan mengba agustusan teu nanaon ngan pasabi bihamdi rabbika wastagfir harapannya innahu sungguhnya mereka itu karena tawaba keadaannya termasuk orang-orang yang tabayatubu taubatan arroja kembali Kembalikan kemerdekaan ini kepada yang memberinya. Merdekakan diri dengan beribadah, merdekakan diri dengan bekerja. Niatnya karena Allah ikuti cara Rasulullah biar pekerjaannya barokah Allah. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrolillah. Wa ala nikmatid dohirati wal batinah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiya ba'dah faqala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udhu billahi minasyaitan rajim al-arab 96 walau anna ahlal qura amanu wa takau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ar wala in kadzabu fa'akhadnahum bimakanu yaksibun hati-hati pertanyaannya sederhana ini judul berat ini. Mensyukuri kemerdekaan. Pertanyaannya, jawab dengan jujur. Tunggu bohong di masjid. Di luar masjid itu menang bohong. Ngomong di jeromas. Benarkah kita sudah merdeka? Oh, jawab dalam jumaahan. Wah, jujur gitu atau cento the real man belum bukti belum naon salat masih telat tahajud masih pagujud sau Sunnahtara jakat asa di bangsaatnyareka win wae kecagkeu ke mana berarti can medeka maka ayakemerdekaan aya kamerdekaan beda seti lenggit sah huruf huruf dek kamerdekaan legit huruf deanya di kamerdekaan naon kamarkaan ibu ada yang tahu arti kamarkaan wareg ting keur kalaparan leuleus geus dahar wareg ting leuleus nepi ka gagaro beuteung na di dahar seblak ceker kiripik makroni pop ice ceno daladana teu leungit lengit sagala di bubur teu naon ngana naonan Awas kemerdekaan teh jadi kemerkaan karena cara mensyukuri yang salah. Saya sering katakan di sini, atlet Indonesia, atlet perempuan Indonesia, atlet renang Indonesia perempuan menang Olimpiade Athena Yunani tahun berapa? Padahal musuhnya dunia kuat nafasna latihannya di walungan pasti diberi kolam renang oh naonan jadi menang renang nak menang-renang langsung naik karena sisi kolam didinya kene bersikap mewujudkan rasa syukur dia melakukan sujud syukur atlet renang perempuan Indonesia sujud syukur sanggeus menang pertandingan renang kabayang tersujud sujudna kumaha bener sujudnya mah ngantong dibayang-bayang Da mau mungkin pakai baju renang muslimah. dah, eueuh oh, mah ngajai pakai make mukena. Ayo nges balik ti dia penasaran ku ucapan si Ustadz nu tadi tangan anak ah, YouTube atlet renang Indonesia yang melakukan sujud syukur di kolam renang pasti yakin lain rek ningali sujud nada Tunggu ayah bor mengenai itu ayah syakaro sakaro pakai sak biasa ayah syakaro beda beda seurup ngepekna seumur hirup kemerdekaan kemerkaan syukur syukur mun syukur mabok wala taqrabus sholat wa antum sukaro jangan kau melakukan sholat dalam keadaan mabuk jangan mendekati sholat dalam posisimu mabuk berarti dulu ada orang mabuk sholat ayah ah, asbabun nuzulnya di Al-Qur'an ada kenapa ada larangan wala taqrabus sholat wa antum sukaro karena ada pelakuna ayah nu mabok sholat Tanyaannya Ustaz, apakah waktu itu belum dilarang? Belum 100% dilarang. Belum sampai ke titik hukum yang namanya innamal khomru, sukunya homer, wal maisir, judi, mengundi nasib, wal ajlam, Rizun belum ke titik ayat itu. Ya, sesungguhnya dalam homer itu ada manfaat tapi lebih besar wa ismuhuma akbar madorotnya. Kenapa ini perlahan penentuan dan fatwa hukumnya karena homer pada waktu itu seperti minuman biasa saja jadi Arab teh baheulaman drunken master KB muntah mabok teh nyeri awak ya jadi sampai nungguan Isa maghrib teh di teras masjid teh masih pada minum akhirnya apa yang terjadi di asbabul wurud sebuah hadis ada imam Nges ngariung harapan masjid nunggu waktu sholat berikutnya tim maghrib misalkan sampai ke isya adan berkumandang mabok tapi taat ini yang dimaksud STMJ sholat terus maksiat jalan hanya apa tetap melaksanakan sholat tapi in control lost control maca al kafirun kul ya al kafirun la abudu ma tak budun dalir wala antuma biduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma abud wala ana di mana tungtungna langsung makmum ngabejaan lakum dinukum wal yadin kitu lakum dinukum wal yadin kitu jadi kacau kan sholatnya lalu kemudian setelah kejadian itu turun terjadi turun ayat wala taqrabu sholata wa antum sukaro jangan engkau mendekati sholat tong deket-deket kanu ibadah ngarana salat dalam keadaan kamu mabuk pertanyaannya untuk kasus hari ini ayah mua nu mabok salat tapi ayat nu salat jika nu mabok <laughs> tong bari melongka orang <laughs> ayah eta mana kumaha ustad indikasi sholatnya seperti orang mabok teu ngarti naon dibaca sok nu mabok mah ngomongna ngacapruk naonnya segala disebut karena liur ya orang ngaliwat eh, sadepi, ya. sad meniasa kasep nah eh, tadi omongan yang mah kasep nah mana tumben muji yang naon mana yang utah yang utah wae muji lah mana mah nu mabok gitu loh tong boro jelema aya orai kan cicingna orai mah di nubalanya asup kan botol urut minuman nya liur tuh keluar teh eta orang gedek curik ningali selang pemajikan aing pae selangnya disebut pemajikan teh orangnya kamu menjelma, awas salat kita seperti orang mabok sudah jelas ayatnya jangan mendekati salat dalam keadaan mabok wah aya enak mah nu salat mabok kan loba nu salat seperti orang mabok tidak mengerti apa yang dibaca Allahumma ba'in baini wa baina ataya kama ba'anta bainal masyriqi wa maghrib. Kitu we heula. Jarang teh nu apa artina? Allahumma ya Allah ba'in jauhkanlah baini antara aku wa baina dengan kama ba'anta bainal masyriqi wa maghrib aku khotoyaya kama ba'anta antara aku dan dosaku sebagaimana engkau menjauhkan timur dan barat entong deket yang dosa teh. Jadi nu ngarti bacaan iftitah nu eta geus salatna teh steril weh entrep di mana wae jauh tina picacapekeun pi omongan karena tidak difaham maka seperti orang mabok sama halnya ketika kita mengartikan mensyukuri kemerdekaan syukur naon syukur mah menempatkan sesuatu yang Allah berikan tepat proporsional pada tempatnya kupluk nahulu sapatu nasuku kopeah nasirah sendal nadampal setuju Oh ya senal mahal, kopiah murah, senal tincak, eh kopiah tincak, senal suhun, lelumpangan diharap tutup KB toko. Nugelo cina. Pertanyaannya kemerdekaan dia tisaha. Jawab dan jumahan Ay kemerdekaan tisaha. Ayatna nu tadi ida jaa diakui ku pemerintah berkat rahmat nu ngaran rahmat asapang pahlawana untuk ku aing mau merdeka naon buktina eta berkat kurang berkat rahmat lain eta mang di orang teh mun teu ngaji mah riweuh aslina contoh sekarang sebentar lagi mau apa nih beli orang beli kambing beli sapi mau apa terus mun teu beli kambing teu beli sapi bisa teu kurban tuh aya nu ngajawab teu bisa iya kurban mah lain mencit jeng teh setiap mencit kur mencit bapak kurban nih ah orang mati teu beli sapi bapak aing sekolot lebar bagikan nggak sa RW bisa tuh Tiati hati mah perasaan nggak enak kudu diyamin hela masalahnya tong dikuah dipisah hela. kalau kita mendengar kata kurban apa yang ada di pikiran kita mencit doma sapi masjid bedog kampak peranti nyisit keresek pesok lain eta kurban ieu iya ge keur kurban mengorbankan waktu kurban itu koroba yukoribu akroban sahabat karib deket mendekatkan diri kepada A pertanyaannya saya seetik yang saya pemahaman iya kurban lain mencit ndak? tesah pencit babaturan kan jadi sesat contoh ini sudah salah ganti kurban mencit mencit kurban belum tentu tidak setiap menyembelih kurban tidak setiap kurban menyem ya ke kurban contoh lain untuk mengkonversi masalah yang barusan biar menafsirkan rasa syukurnya jelas kamu mau mensyukuri kemerdeka nah ya teh merdeka jadi temerdeka kemerdekaan jadi kemerkaan ya teh salah mengartikan kata contoh eh, mesti dia aliran teh untuk aliran mata kurung ge ya bener teh mun awa aliran mah aku, tapi disebut aliran di orang munawan. uh, uh, poek tiga banget tah tak tak aliran poek iya mah tak aliran menuki nya bener cukup saya tapi aliran mah muncaang mun poek oh aliran tengalir di orang paradigma yang berkembang mungkin keur ngeunah masjid ujuk-ujuk poek apa teriakan orang semasjid. Eh DKM kumanya kadura aliran. Kita tadi sepakati sepakat dalam kesalahan. Setuju tidak? Kenapa jadi stres begini? Sorry disuntik menyeri tapi kercager cabut kutil menyeri Tapi kan jadi eueuh jendil dina kulit, da kutil malain kulit. Kurban malain mencit. Mencit ge lain kurban karena banyak orang berkurban tului mencit tapi lain ke Allah buktina sapina yang dingaranan sapi Ependi masih mun sapina badak limosin gitunya Brahma ima sapina segede pabelit itu mana sapi mana keledai <laughs> nyeletik gitu eh salesma di sapina ge panitia karek ngasah bedog pingsan oh, ulah merenu gering ke Allah Ai pasek dipencit ku panitia yang diberengaran Epi Effendi doma segede anjing nya Ustaz ih ngomongnya ngomongna anjing-anjingan wae ai anjing lemesna naon gogog gogog mah sorana gogog anjing lemesna naon dihamplas oh gawe ngamplas anjing <laughs> hese ngaji teh ah aing mah Kada nyareng serikeun ah. Di mana salah saya? Kurban sombong, domba segede anjing, di aranan make kardus epi epeni me me ainges dipencit mengapa Epi badai nyanak naona ah tukerannya ke daging sapi teu mana mana kurban rek nukeran daging bari domana teh menang meuli deh. selidik punya selidik teh gaya ke euh tahunnya kurbanku doma milikmati manawehkerullin Ka kampungngan suung ayaah tambang di beto <laughs> eh domaaan Sy doma saya bayar atau dagas di Puincit ehdah haram daging nyaus entong daging tuh cair nawehnda bumbu masak nomah tidakpur urang terus etana cairati sumur urang yakin daging na haram cairina weh nya sook atau cairina panci tehnya golek teh diangkat yang panci na tiba-tiba ngegejelik daging na oh eta daging na lagrag baik tuh kagok dihajar tuh lagrag na untuk untuk mah dosa koplok tuh seseleketnya loba <laughs> setenuk itu teh itu syukur syukur hati-hati ngomong tuh sing bener sing dicabok malaikat lobana Agustus nanti syukuran lain eh, syukuran punya syukuran balap karung ya kangguru hayang maut na karung meng ma awewe lalaki make daster di kucir beri geus huntuan orok lain boneka lain naon kan lain gitu syukuran mah nyari kikituan mah pek teu era mah Emang Ustaz di Islam ayat ah ayat perlombaan ayat ah naon na Islam? Naon Ustaz pastabikul khairat? Naon ta artina? Berlomba-lombalah dalam sok menang balap karung tapi subuh timah ke masjid masing-masing. Cek RW teh subuh ke balap karungnya tapi ah Sok karungnya sediakan ke RT masing-masing. Kemana finishnya di masjid di depan kerennya jadi tutup. Wow rubah tuh bisa KB sawareh. jadi dinamawat ke balap karung nage Syahid Allah bener tuh ya terus sok balap karung tapi kedah jelas targetnya ingin membebaskan kesendirian di antara kita misalkan sok balap karung finishna temui jomblo pisabilillah katakan kepada mereka mau nggak jadi kamu mau nggak kamu jadi sesuatunya aku aku kan kang gurumu gitu bawa kanung karung akadan hula maksudnya masalah teh karungan ya sok berlomba-lomba tuh pas tabiqul khairat wasari oh tak ayat perlombaan kabe bersegeralah maraton karena kehadiran ilam magfirah wastagfir nu tadi jadi Islam tuh bijaksana bisa ngan urang mung dibijaksanaan ku Islam. Jadi nyen perlombaan sorangan. Tok ayeuna manfaat balap senok naon? Nya jaba geus metik ngegeas senok poho salat asar da keur Agustus teh mun wayah leumpang. Nincat ti kotoknya jadi heras. Sok rek naon coba. Teu naon. Ngana naonan jero teh punya terus balap ngebuskeun paku kanu botol Kiki tuan na orang jadi kok kumu sadpi ini segala ka pikir mata tarang urang melega pikir nu gitu teh makaho lunas tanpa umlins naon manfaat komong guys anu bal diganyl ku tarang ningannya bari jeng lain muhrim ya terangkanlah eta terangkanlah hayang maut keur kitu aduh geus ngomong maut mah urang mah jadi mungna naon nya da judulna atuh ieu iya bet HRD ah teu balik nya judul teh mensyukuri kemerdekaan kudu ngarti lah syukur teh naon ya teh di urang mah tren pisan naik gaji syukuran pindah gawe syukuran Bu gonrong syukuran cukuran <laughs> itu <laughs> ya ayat tadi merdeka munt diddatangkan Allah nasrullah pemburucing lewan Merriam Meriam belina sih okeangwan make bambur runcing asal Mariaam Belllina Allahuakbar Ma Jenderal Sudirman di hareup teh Allahu Akbar nu ngaruntuhkeun hati musuh teh lain senjatana. Tongkat saja bisa membelah laut kalau sudah ada pertolongan Allah, betul? Nabi Musa ingat api pun menjadi dingin bagi Ibrahim, betul? Yunus pun yang lagi tenggelam dalam kegelapan perut paus di kedalaman samudra yang pekat dan penat, pengap, diutahkan ku satu kalimat sakti mang la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu atau hasbunallah wa ni'mal nikma maula wa nikman nasir teh tisaha pertolongan teh teh ida jaa apabila didatangkan nasrullah pertolongan Allah selesai nanti kudu butuh ke Allah teh ibadah teh kudu butuh ibadah ulah ibadah butuh da urang mah daek ibadah teh mun kaloba kabu aing mah euy motor teh kabayar wae coba geus apal hukum riba tahajud nepi ka motor teh numpang mayarkeun Mas lunas mah eureun mah tahajudna teh. Tah teh ibadah butuh. Enu eh, butuh ibadah mah rek lunas rek teu lunas ieu parentah. Urusan Allah mere burung spitulung nabi mana yang tidak diuji, betul? Ini masalah tauhid. Tema yang paling saya berkesan di sini kajian pertama HRD berteman. Saya dibuka di na YouTube. Saya kadang cerik ngesna, rewas kak ngesnakan, itu bener omongan orang. Masalah tauhid. bisa dikaitkan deh jeng bab pertama Butuh tidak pertolongan Allah? Butuh tidak pertolongan Allah? Pun Allah ngesnulungan, sahan rek mempersulit. Cuman persoalannya layak tidak ditolong oleh Allah. Itu masalahnya. Lain Allah tuh meres jodoh. Layak tuh diberes jodoh. Huntu, kangkung, seri, cabai berem. Ngitung deh, nu jodoh tadi na jodoh kayak jauhan. Bunga jorok misalkan ya, layakan pantaskan diri untuk menjadi orang yang Allah tolong sehingga merdeka nah, Ibrahim di Jerusalem lagi merdeka weh. sok hayang nu kuat diduruk baca surat Ibrahim terus asup ka insya Allah tutung <laughs> daing malin Ibrahim <laughs> nyake ngarana Ibrahim misalkan siapa kamu siapa Ibrahim ini masalah ketauhidan mensyukuri kemerdekaan tak ayatna di bejaan tong riweuhnya Agustus ayeuna kemerdekaan teh ti Allah wal fatte naon kemenangan. Arti kata menang lainnya perang itu dimenangkan, merdeka. Sudah, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Pernah dengar kata itu? Kita mengheningkan cipta mulai. <laughs> mengheningkan cipta mulai. Ya, bahwa kan di sekolahan gitunya. kenal, ke menghargai jasa para pah pahlawan orang sahabat tuh tuh apa lu lain Sudirman lain Jenderal Ahmad Yani Muhammad Rasulullah dan para sahabatnya setuju mau ayak ngaji minang di dia minta diajarkan pentingnya ilmu melalui Rasul dan para sahabatnya Nabi kak hujan datang macet oke okay. pinuh hayu tapi saya tak di keyakinan diajarkan ke Rasulullah ada hidup selamati ada akhirat setelah dunia ketika kita bertahan di iman itu merdeka Sudirman iya Ahmad Yani iya hargai cerik tak pahlawan meninggalin diperjuangkan nepi ke bangsa ini merdeka ningali ibadahna jika kia pakai kiki tuan kalau di jeng berung tuh ngeri saya tak mun Agustus sok lompat teh benjang ada beling hayam atah digegel kuda lumping benjang itu memang kearifan lokal di sana hese teteh ngaji ngaji mun saya akan ngaji di jeng berung eta ngaliwat nges keluar jamaah kabeh mistis hi, ngehipnotis banget ting aya non kuda renggong gitu ayo bang barongan nya tuluy aya nu ngamukna kasetanan hayam di dahar ternyata sebagian menteri kamera saya kan mempelajari sesuatu teh sok fokus batu ditinggangkeun kadon batu nu peupeus edan sakti kieu tapi pasti aya trikna da sama baturan demiannya Kenapa saya panggil dia adek Karena dia saya, panggil panggil saya mas. Ya, demian. Pakai terik. Oh ternyata benar isukan kanek ayah benjang sok nyimpen batu di jajalanan nu tadi nak batunyaan ganti ku batu menang manena semen resin jadi mau dibubukan tanya batu nu bubuk karena settingan kurang batunya diganti deh itu nu bubuk cat langsung bawa ke rumah sakit jung berung berarti bohong aslinya bohong Oh, nu jago. Sa apa ilmuna? Tak ilmu mensyukuri kemerdekaan pun sama. Itu merdeka itu tisaha itu pertanyaan yang mendasar. Ti Allah sepakat? Sepakat. Terus lamun geus dibereku Allah digunakan make cara Allah. Kira-kira termasuk bersyukur tidak? Kan tadi pertanyaannya bener nges merdeka? Encan Ustaz jujur. Kenapa? Karena kita memanfaatkan kemerdekaan pemberian Allah kadang mensyukurinya pun sudah tidak memakai cara Allah Ustad epi Agustus Pinu tabbli Akbar maka dilayanan leheng daripada behak udang dutan tapi sok nyeri hat acara awal dang dutan ditutup upangajian nelewih nyeri hat tabbli akbar na dihelaken dangdu tan dipanikan jengati tabbli akbar naonan itu sudah mencampur adukan yang hak dengan yang batil panitia atau dosa epimejo joged Ame Jongjoon nyawer kan saya khawatir nanti ayat yang Ibrahim ayat 7 itu la in syakartum la aji dan nakumum bersyukur dipertahankan tuh kemerdekaan malah ditambah nikmat merdekanya tapi wala in kafartum inna adabi hati-hati seetik seetik dicokot ke Allah kan saya boleh dong bertanya benar nggak semerdeka apa bukti tidak merdeka dan belum merdeka setiap kita masih terlilit dengan hutang. Mau ditanya, era? Ya banget-banget boga hutang ya. Orang yang paling tidak merdeka, orang yang punya hutang. Saya barusan dari atas, tiga sibuk dia polgas. Karena hutang saya ngaji asar. Coba mendatang lebih awal, tekudu polgas, standar weh. Ya. Hutang tidak bikin kita merdeka. Maka berjanji mensyukuri kemerdekaan itu satu secara mikro, berhenti berhutang karena pangcapena jelema anu hirup di dunia tidak ada lain adalah orang yang punya hut hutang komo ngahutangkeun sok bedakeun nu sok era teh nu nunganyuk nganyuk nu nginjeumkeun mantak tong sok nginjeumkeun ai kira-kira ngahalangan lengkah jadi teu laluasa mah mang nginjem duit mang seberak dua juta oh dua juta mah Eh, 500 bere isukna pangih jeung si eta dasa era sieun bajarkeun nagihnya si itu mah nu nginjeumna lempeng weh mana mang <laughs> era orang eh eh ka mumpung mumpung pangih ingat tekan kamari nginjem duit ka orang 2 juta he. ka orang ayeuna butuh kemarin dirinya merena sabda karek 500 ya nya baelah dia kan nu 500 mana yang nyemna kamari seberapa orang ka maneh 2 juta ayeuna mana? merena kamari lima 500 jadi saanu hutang tadi dinya hutang ini juta setengah ka urang cabok tong bebaskan meh nantong dibere injem deui lieur ta Yahudi tenung nu kitu kan teu kahartinya manehna nginjem jadi orang nurir. contoh bising-bising ya Yahudi deh. boga duit 1500 merdekakeun matematika teh matematika teh keur ngamerdekakeun ame jago ngitung teu diulinkeun batur boga duit 1500 tengah poe jangar nyimpang heula jajan seblak ceker kuna 1000 da ustad bae ustad 7,5 we ka ustad mah duitna 1500 jajan seblak ceker 7,5 pulanganna sabaraha 7,5 tata hitungan nu salah 250 kan 100 mah tengah hiji atuh Wah gawe dibikin kabe ngaririr batur tak kudu ngaji teh gitu mah supaya teh kajebak persoalan tak jeleman untuk kajebak persoalan itu nomor merdeka faham ya contoh lain dari math of God matematika Allah duit sejuta jumatan di masjid trans dikeluarkan 100 ribu gede letik eh bisa tuh ngebedakan nu gede jeung nu letik ai kiih dicara kelan tapi tuh bisa ngebedakan nu gede jeng nu letik Jumahan di masjid trans semoga duit sajuta kain sering ngaliwat keluarkan 100 ribu gede letik aslina cokot di KDKM terjadi ah nu 100 ribu eta bawa ke itu gede letik nah jadi letik di situ mahnya tepayu kanuna naon di masjid mah asa gede aya di kasus kurang 100.000 buka duit sajuta nugi gin orangnya ngasukkan duit 1000.000 tapingan 1001000.000 nah gede mana secara nilai buka duit sajutabuka 100.000 eh kurbannya tong sombongku gede mana kurban se gede itu aset mana sabar nihpang gede tanya De gula se gedetik ce kurang ceksi rumah logistik sabulanen Allah di mana sih salah saya sarang serikeun wae tergantung dari sudut panah memandang ayah jelema kurbana letik etage menang nabung genap bulan menjelang kurban gede letik di mata Allah gede nu 100 ribu tadi gede dengan keimanan yang totally ah nges lah Enam berhitung matematika logika na duit sejuta diasuukan kankenreng 100.000 sesana sebera tuh et kuunnya materialistik u nanya sesa duit sa tak diasuukan karena kareng 100.000 sesana seberaha salah 800 bakal be ku copet ku ling liar jeng pusing ku nalah sesa menunggu dias balik Bang diing tutung balikken Paham nggak? Mensyukuri kemerdekaan bakal terbalik maknanya jadi kemerdekaan lamun orang salah menghitung kenaun diberi kemerdekaan. Supaya bebas beribadah maka bekerja pun harus merdeka entong kaiket ikat kupagawean bukan solat yang menyebabkanmu sibuk tapi kesibukanmu yang melalaikan solat temerdeka tak jelema tak kermiting sepenting apapun ngong adan mah sorry to say my man aku pergi dulu karena Allah lebih penting bagiku lalaki ya tak ya ayah panganten rek dirapalan terus menang adang-danan ku wedding organizerna kano 5 cm atau berakna ge ngan eta panganten sok ngaji di masjid trans di aww gelis deh, kawinkan di pusdai mawat, tapi eta mawat nate kersujud pada rek di akadan ngeri teh tidinya orang haroream rek kawin teh si rek di akadan maut yang pahan jomblo eh Injury time. Waktu tidak pernah diketahui. Maka merdeka itu kenaun itu. Keribadah. Perhatikan orang Al-Aqsa. Ibadahnya seperti tidak merdeka. Sholat wae injury time, genep menit, tujuh menit lah. Mendeka emna kerbager si kehedetah. Si Yahudi lewih di tujuh menit, jejak. Mana yang sahid sujudna lilakan, ditemak didinya kene, pucat sahid orang diberi waktu leluasa masjid trans secara dikunci salatnya kuma bismillahirrahmanirrahim ya. jadi nu merdeka teh nu itu nu iya teu merdeka sementara ayatnya kita apa bersama wa ma khalaqtul jinna wal insa illa merdeka manung selalu asa ibadah nesteka halangan kuna naon hayang salatnya sukru wudu wudu terus salat dua rakaat sanu rek nyaret bebas tuh make kuota tapi gejedna luar biasa sedekah sahayuna we stres terima kasih terima kasih sudah diterima dikasih kasih ngurun kumis breng deui breng deui merdeka sedekah setiap detik berkah maka bekerja cara mensyukuri kemerdekaan tapi bekerjanya harus karena Allah Sekali merdeka tetap merdeka selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap setia memperka, mempertahankan negara kita. Kita tetap tetap setia. Hayang ripuh nyanyi sorangan itu. Ulah backing vokalan atuh. Hayang ngareun wae. Membela negara kita. Tanggal mah ganti membela agama kita. Islam tidak perlu dibela. Islam tidak perlu kita. Kita yang perlu Islam. Dakwah yang perlu kita. Dari selama anggar bakal dimenangkan. Ya lu wala yu'la alaih. Ngan ngilu te. Ngemenangkan Islam. Ikut tidak memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nepika bisa ngaji bebas kita. Ya teh hasil karya nyata saha. Para pejuang lama. Para pahlawan kita yang sudah lebih jauh meninggalkan kita. Ya. Anu gugur bunga teh. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Nah lagu nak itu eta versi andirip. Betapa hatiku takkan lara. Anak sadar ternyata perjuang dulu memperjuangkan supaya kita nikmat ibadah. Nikmat beramal. Kena betah dina ibadah. Diharapkan berat berat dina maksiat. Freedom out the maksiat. Merdeka keluar tina maksiat. Karena orang yang bermaksiat orang yang paling tidak merdeka Kenapa orang bermaksiat nyumput? Berarti temerde jinah nyumput. Judi di kebun cengkeh. Sabung ayam kebun sampe. Nah bet kudu nyumput. Beda jeng tahajudnya. Oh, tahajud mah. Jam 11 nge OTW tahajud. Bangunkan aku ya. Red. <laughs> kudu merdeka. Berarti orang maksiat tidak merdeka yang menyebabkan kita tidak merdeka berarti kita ahli maksi nah, dibejaan maka ida ja'a nasrullahi wafat wa saya nasa yadkhuluna sok arasub arasub arasub kamana Pidinilah ke dalam agama Allah ke rumah Allah ke aturan Allah seperti ini Apa aja tong sosoranganan ajak nulain rangkul cinta sayangi yuk ke masjid yuk biar merdeka orang yang selamat dari banjir Nabi Nuh tuh nu merdeka naik parahu Kenapa ke masjid we alasan gejed nu boga hutang teka masjid teh alasanna hutang nu boga budak teka masjid teh alasanna boga bu budak nu teu boga budak alasan teka masjid teh alasanna teu boga bu ibu budak we budak teka masjid hab Tegah Duputra Ustadz jadi bumi teko Abdi ngepe nutupken pantok nyain poponya Raos juga namun boga budak cek nucan Boga budak nya atau bu itu maka hartos nanya Boga budak Bunda masjid Boga budak Ustadd kita saya nyiin budakuh tengahmbejaan kernyanya jadi motahmun budak ditinggalkantesok para saya cek no boga budak alasan tuh budak cek nutup boga budak alasana bu tapi dina Agustusan lalajo dangdut ayak jeng budakna bu nah ayak di dia budak <laughs> koplok kos pernah budak budak nate melong ka aing kabeh tapi mun ngamuk eta budak luar biasana Aizia jiga saha cek budak nate manya jiga tatangga eh si malik-malikan wae itu dibalikin mah tutung mah tuh jadi temerdekanya mensyukuri kemerdekaan dengan cara bekerja itu juara karena memang tidak boleh kalau ingin merdeka tetap merdeka tidak boleh berhenti bekerja dan bekerja setuju Pak Iza Parog Tawang selesaikan satu persatu biar tongkat estafeta yang namanya kemerdekaan itu tetap Allah pertahankan, Allah jaminkan, Allah jamukkan kepada kita. Ini harus berkelanjutan. Biar para pahlawan tidak menangis ketika mewariskan hasil dari kemerdekaan. Nulah dicabuti kemerdekaan teh karena tidak disyukuri lalu kemudian menyesal di akhir karena salah menempatkan, menyimpan nikmat besar yang namanya kemerdekaan. Maka tugasnya apa Ustadz? Menjaga kemerdekaan ini. Pasabih. Selalu sucikan diri dari maksiat noda. Keluar dari zona itu. Karena terjajah. Selama kita bermaksiat. Itu penjajahan. Da orang manges mau dijajah deh insya Allah. Saya mah yakin 100%. Bangsa kita tidak akan dijajah oleh penjajah manapun karena penjajah tahu yang akan menjajah bangsa kita si Indonesia mah tekudu dijajah menangon hideng ngajajah sorangan tekudu diserang naon jeung dulur ge siri ser serang yang kamari aya aparat make helm teungeul ku dulurna sorangan di ditu tuh tong disebut di Riau nya gitu jadi insya Allah merdeka mau dijajah batur ngan urang sadar penjajah diri urang diri orang sorangan tuh bisa ngalawan hawa nafsu tuh bisa wareg serakah selalu begitu pasabih sucikan bihamdi maka kemerdekaan sok diidentik dengan idul fitri selamat hari raya selamat hari lebaran raihlah kemenangan tong disurahkan lagu eta kemenangan kemenangan Orang Agustus kamari menangan tuh fitrah pasabih bihamdi kawas wastagfir sing loba istighfar eh nama merdeka syukuran kemerdekaan tapi acarana istighfaranun astagfirullahaladzim saya osok saya ada orang Indonesia saya Indonesia saya tidak amnesia mun Agustusan saya sok ngiluan perlombaan tapi tidak semua perlombaan diikuti perlombaan logik weh paling suka saya noncik maraton dua kebuk bantal anu naluhur cai naluhur piteng kudu nama Spiteng bukanya make jambe nyekelan bantal eta eta olahraga lalaki eta wah set set set set itu hilang keseimbangan set wuk kebuk kebuk kebuk ngeunah teh hati teh ningali babaturan guyang tai buru-buru cokot balad urang nangtung deh mah sok ya set eh tak eta ngena awak letik terjadi lincah set set nyawa orang dikebuku ku baturan nanti tukang kebuk kebuku duaan tapi resep teta lalaki banget daripada mengbal make daster bebancian rek naon yang dikutuk jadinyaan nyaan sok kudu logik karena Allah memberikannya juga logik bukan hasil dari hanya perjuangan tapi tawakal ke Allahnya maksimal akhirnya geus dibikin Allah barangna bentukna kemerdekaan tidak disyukuri dengan pasabih tidak disyukuri dengan hamdalah nuhun ya Allah segala kenyataan kemerdekaan yang kami rasakan itu pemberianmu astagfir astagfirullahaladzim jangan golongkan kami kepada manusia-manusia yang tidak bersyukur sehingga dicabut lagi nikmat yang sudah engkau berikan kepada kami berupa kemerdekaan Astagfir innahu kana tawwaba. Kalaupun kita tadi jawabannya dianggap belum merdeka, Allah kembalikan kemerdekaan itu karena kesadaran kita. Lebih baik mati berkalang tanah daripada gagal dalam tugas. Itu bahasa kemerdekaan. Lebih baik mati berkalang tanah daripada gagal dalam tugas. Istiqomah. Jaga kemerdekaan. Mendapatkan kemerdekaan hese, lebih hese dei mempertahankan kemerdekaan. Ini caranya. Ngaji, tangge Ustaz Imam ya sok datang ngaji tah jelema nu bebas salat bebas ngaji bebas sedekah jelema nu merdeka nu moal pernah rugi kenapa Ustaz kita tidak merdeka ya contoh letik merdeka bukan bebas tanpa batas catat jen status merdeka bukan bebas tanpa batas kita merdeka karena kita mengerti batas setuju Contohnya Ustad, <laughs> pakai motor naon ge Id dibawa SIM yang STNK rek operasi zakar kumaha ge lempeng we. Beda orang mau motor Harley tapi temu mau SIM yang STNK operasi gabungan dengar rengkok motor kecepatan tinggi ge polisi apa tuh orang make temake SIM yang STNK. ente kan ku nah jadi apa lu? Heh. Sekedar Selamat siang Pak. Siang Pak. Bisa lihat surat-suratnya? Eh nyahun. Ngarengkog. Nah bet ngarengkog itu merdeka. Karena kita tahu kita tidak membawa batas ketika membawa kendaraan itu harus mawasim yang ST. Kurang rumah sehari, tak jadi temerdeka. Ningali pawan rengkog. Beda jeng orang balik di Polrestabes. Sim nahnut kene, sim asing C, Oh operasi di mana ge langsung mepet ke sisi. Pak tilang atuh pala. Buat tubuh tilang bu. Polisi ge apalun mana karek asak simna. jeng teu kesalahan kasalahan. Merdekanya. Heeh mun hirup hayang merdeka dan tetap merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, pakai aturan Allah nu ngamerdekakeun. Setuju? Maka walau anna ahlal qura kalaulah sebuah penduduk negeri bangsa bangsa bangsa Indonesia walau anna ahlal qura amanu tetap beriman wattaqau dan takut kepada Allah apa jaminannya la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ar Al Arab 96 kalaulah penduduk negeri beriman dan bertakwa Aku merdekakan mereka. Apa bukti mereka? Rizkinya, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Lagu saya takus plusnya. Indonesia kan digambarkan kukus plus mengenah pisannya. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kayu dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Kan ayah ehoan Ya. ikan dan udang mengampiri dirimu nyamperkan lauk jeng udangnya jika dongeng nutukang tukang usep teh pak alus-alus epan Aima karek ke dicelomkeun geus kiri wil cana naon aing mah karek diemplempel lauk geus ngajelang urang lebih ekstrim Sabtu ngusep Jumaah daratang lauk ka imah Kang jadi itu ngusep Eta lagu Kus Plus gitu bisa ikan dan udang menghampiri dirimu Bagaimana pandangan orang terhadap Indonesia? yang sudah merdeka. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Melakna naon jadi di Indonesia mah. Bener nggak? Orang bilang dua kali dah, masa kali ah, Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman back to rap. Bukan lautan, hanya tolong susu. Ah, di ada ke loba lagu Kus Plus teh inspiring tapi benar nggak lagu itu berlaku kene teh ente mang ki ihwae maya rayeuna dua ribu bukti orang teu merdeka naon kunaon mun ki sok dicara kelar berarti terganggu keamanan terus kunaon mau dicai sok ngabiri gidik berarti teu nyaman nya nyanya saja heuh uh, matak diterangkeun ge dan nu merdeka mah lepaskeun weh jika orang ke umroh sok cung pernah umroh di dia kalau mau ikut tanggal 29 November sama saya backpacker sloba nu ngiluna alhamdulillah ya ke umroh aing ngaran ihram teh make celana jeronya bener bebaskeun cina merdeka nak saya mah ketika dihadeupeun Ka'bah lengkahan ke orang Arab loba katingang bohlam orang Arab teh aja rangkung kurang wirid ge. Pas wow. Kadengean ku Arabna laisa wow ada alif. Cen. Lain wow alif cen. Taksing merdeka hirup teh jika ihrom haji merdeka bebas pohon keluarga pohon harta pohon dunia ihrom ibadah merdeka ngan jadi temerdeka mun ibadah haji teu makai ilmu hayangnya bak ajar aswat pas sedek-sedek didinya awak letik jika orang oh masalah wah pinukil tapi ah membengka dia mentinya bak hajar aswat rugi bus kajero saat menit cerah gitu nges nyabak hajar aswat sengit ah kurang ada awak yang si ustad kumaca jarana nyelam konjoranggung orang itu mah kurpas pasar-pasar gitu sat tereh ya mah alhamdulillah orang bisa nyabak ajuar anas kumamang teas ente biye asya bir alih merdeka mah ku ilmu bang eta ihram teh simbol kemerdekaan asli ini jadi mensyukuri kemerdekaan dengan bekerja, bekerjanya bekerja seperti apa? Bekerja yang harus bekerja dengannya karena Allah, memakai cara Allah, plus kali plus sama dengan plus niatnya karena Allah ikuti cara Rasulullah barokallah merdeka mas Tul khair maka barokati minas sama iwal ar tidak aku ambil lagi malah bertambah sekarang alhamdulillah bertambah hutang kita <laughs> bener aslinya tak saya kemari kaduhung muka budak ya mau dikonversi karena hutang mah karek lahir lain semoga hutang 20 juta hutang saya Ustaz hutang negara kalau dibagi rata ke masyarakatnya budak kurang nu orok nu can apa nanon bagi 20 juta ewang pura ayahna rasul mung nyolatkeun jelema nu boga hutang tapi mau rek mawat ayeuna insyaallah asup surga nu nanggung dosana negara bab hutang mah ya orang mah pernah berhutang betul tidak orang mah stres duit loba apa butuh eueuh coba Cuma nggak masalah nak kita diam di negara yang kita cintai yang problematika ada lagu sedih teh. Kulihat ibu pertiwi. Ibu pertiwi gambaran naon? Bangsa dan negeri ini sedang bersusah hati. Kunaon? Air matanya berlinang. Kunaon? Bahuta. Pernah dengar lagu itu? Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. airnya matanya berlinang. Kunaon? Nya. Liur. Liur. Entak sama neangan ilmu tina Quran iya kewajiban. Tino naon kadengen kaciri. Ada lagu yang membingungkan. Lagu Ibu Kita Kartini. Ibu kita Kartini, putri sejati Putri Indonesia mulai liur harum namanya. Ongko Kartini, ongko harum. Entong eta atulah. Lagu cangkul-cangkul yang dalam. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Menanam jagung di kebun kita. Rek melak jagung, rek nyen sumur. No nah, jero-jero teh ingat. Benar? Di mana salahnya? Serikan wae, di mana salahnya? kudu ngaji mereka buka jeng merdeka sikapnya proporsional bekerjanya karena Allah tidak karena oleh oleh karena jeng karena oleh oleh capek terus gawe maka mensyukuri kemerdekaan dengan signifikan dalam menyikapi pekerjaan itulah cara bertahan dalam mempertahankan kemerdekaan. Dajjal Nasrullahi wafat Warahmatullahi wabarakatuh. saya dulu nabi dinilai apa aja, Wasabi bihamdi rabbika wastagfir innahu kana tawwaba surat An-Nasr tafsirnya walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ar tapi itu semua akan dicabut wala in kadzabu disebabkan mereka berdusta mendustakan asal lain ti urang asal lain menang urang di aku kemerdekaan ku urang perjuangan ku urang teu dilibatkeun Allah na wala in kadzabu bima Pak Fa'ahodnahum bimakanu yaksibun. Sehingga mereka dihancur luluh lantahkan diganti dengan generasi yang baru. Na'udzubillahi min dalik. Selamat mensyukuri nikmat merdeka dengan merdeka dan leluasa dalam mendekati Allah. Salah satunya dengan berkurban. Mereka berani berkorban untuk berkurban. Orang harus berani berkurban supaya tidak jadi kor korban. Itu saja. Sebelum ditutup biasa jatah pertanyaan tiga. Karena nggak ada MC-nya, sok satu. Punten mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasakan atmosfer kemerdekaan hari ini di masjid ini juara. Saking merdeka cai wae eueuh. Merdeka bisa. Sok mang nanya mang, bisa jadi teu merdeka? Sok nanya. Siap. Eh Ustadz ini Eh, lain dari ini ya dari apa dari kajian tema, hari tema, eh, dari, dari tema. tema yang penting merdeka <laughs> saya mau nanya soal eh, kalau atahiyat ada yang telunjuknya bergerak ada yang enggak itu apa hukumnya gimana itu gimana, apa gimana? ada dalilnya gimana kalau lagi atahiyat Oh. Telunjuknya ada yang ada yang bergerak, ada yang enggak. Apakah iya, itu uh, hukumnya berbeda-beda atau gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diijabah doa alhamdulillah. Nanti biar bergeraknya jelas ya, saya minum. Ini kasus klasik ini. nutuk utekan yang nutuk utek utekan harus tahu dasar hukumnya karena utak-utakan ge teu dasar hukumnya jadi masalah baru eh nu hiji salat teh ngusap banget nu hiji utak-utakan geus lah imejna persis jeung NU eta salat bareng sama masjid nu hiji utak-utakan nu hiji ngusap banget nu utak-utakan sentimen mana mah salat ngusap banget bid'ah bal ngusap banget hang nyaho anak lieun ningali curug sia utak-utakan <laughs> Bagus ini pertanyaan keren dua riwayat dalam kaifiat salat Nabi tong nyalakeun nu gerak-gerak karena ada hadisnya sami tu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aku mendengar Rasulullah wasallam ketika mereka Rasul dan para sahabatnya beratahiyat la yuharrikuha tidak menggerak-gerakan tapi prakteknya gini attahiyatul lillah wassalam terus ini membentuk cincin masih banyak yang begini kurang nyunah kita kaifiat salat Nabi boleh pakai Nasiruddin Al Albani dan banyak sekarang kaifiat salat Nabi. Karena ada hadis Kaifa nusolli ya Rasulullah? Bagaimana kami harus melakukan salat ya Rasulullah? Bagaimana jawaban Rasul saat itu? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Lihatlah kamu bagaimana kamu melihat aku salat. Rasulnya sudah tidak ada, Ustaz. Ha, ayakan kan eta buku Kaifiat salat Nabi, tata cara salat Nabi. Nah, Nabi dalam kaifiat salatnya atahiyatnya membentuk lingkaran cincin setik-setiknya cincin seperti ini. Tidak, wah warak cai euy. Urang ge mawa kantong. Urang mah tara ngariweukeun mawa Kagok pameran lah. Sekali merdeka tetap merdeka. Sok, ya. Nah, membentuk cincin. Kalau terbuka seperti ini, belum nyona beja anda kudu ngajinis dua dalam kasus tahrik la kuha yang kuha ada nah ini perbandingkan kang kalau anda sering melihat orang yang menggerak-gerakan kata tahiyat pun menggerak-gerakannya beraturan lain kagigir kamu diputer-puter mah Tur kan disebut kuha mah ke atas ke bawah tidak asal gerak ini kan ibadah di mana Ustaz hadisnya? Yang pernah saya baca dalam kawiyat salat Nabi, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah cek sahabat, aku melihat, nu tadi mah mendengar. Ini mah ra'aitu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'atayatihi yuharrikuha fad'u biha menggerak-gerakkan tangannya lalu berdoa padanya. Berarti praktekna attahiyatul lillah. Nu tengah gerak-gerakeun aya hadisna, nu ngagerak-gerakeun ge ayah hadis nah yang belum saya dapat dalam bab itu nu asadu ala karek diangkat sok bantuan minta hadis nah beli 2 juta ayah ge bukan dalil yang keluar dalih besar itu teh simbol tauhid Allah satu kumamun takbir Allah jadi 10 atuh Tapi bisa sama dalih nah ada dua riwayat yang kot'i menggerak-gerakan boleh tidak menggerak-gerakan pun bo boleh dua-duanya nah itu namanya ikhtilaf berbeda pendapat tidak harus menyebabkan perpecahan. Nu menyebabkan perpecahan mah bukan beda pendapat, tapi biasanya beda pendapatan. Kedengkian. Jadi aman ya. Ustadz, tak kersaha berisyarat saya tambah ilmunya. Ayah kewajiban nunjuk dalam atahiyat ketika sholat berisyarat istilah lainnya bagi orang yang ada telunjuknya. No curukan mah tong diganti ku curuk nu lain. nu katuhu ganti ku nu kenca tong maksa patakuloha toktum, curukna dua-duana eueuh kusirah eh teu bisa bari nangtung bari diuk artinya samampu anjeun tong sok maksakeun urang pernah sholat tuh di pajagalan peting-peting balik ngaji tapi tadi di jero geus dikunci diserambi sholat, isya salat satahiyat awal ya ucing di tempat sapatu keluar kan sama di, di utak-utak sa uci oconan dioconan utak-utakan wae tong entong atau kira-kira kan mah digabruk pinahkeun ka dia entong gitu oke ya jadi itu Kang al musbit yatlu dalil menetapkan sesuatu itu harus ada alasanana tong baru urusan ibadah urusan dunia kunaon gagaro atel kunaon nginum haus konon dahar lapar urusan dunia wae alasan anak terlebih urusan ibadah yang nggak boleh itu taklid apa itu taklid mengikuti satu perkara tanpa ilmu tuturut munding ah ah, yang nama rame nakir rame kieu we kunaon mang jumaahan udah poe jumaah heuh udah jumaah poe sabtu sia teh karena Allah gitu ya next satu lagi tok kang tiga tiga jatahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya nyambung sama um, tema sekarang tentang kemerdekaan. Eh, sekarang eh, kemerdekaan yang sekarang kita rasakan udah uh, apa perangnya lah istilahnya Dalam satu hadis kan diriwayatkan uh, ketika nanti dajjal muncul itu kan yang akan membunuh Dajjal itu kan Nabi Isa. Nah, uh, pertanyaannya kelebihan beliau itu dengan nabi-nabi lain apa kenapa jadi e, Nabi Isa yang diutus gitu ya, kelebihan teh eta ditamahan dajjal kan hanya kelebihan kelebihan Nabi Isa dibanding nabi-nabi lain naon nya eta kelebihan nanti diberi tugas le lewi terus yang jadi masalah apa dari e, maksudnya dari semua nabi utusan Allah gitu hmm. jadi kelebihan beliau itu apa gitu satu dilebihkan umurnya dua dilebihkan tugasnya Logik logiknya Ya enggak selesai nah pertanyaan ayah nama jika harese Ustadz Gunawan Muhammad Rasulullah diturunkan di Mekah tong dijawab dah orang mau ngejawab Muhammad diturunkan di Cikadut mana nanya deh nges nges takdir Allah itu mah dia dia oke okay. oh sudah ngerasa di luar jadi jadi anu tutu nu kikituan resep dadahna sarua jeung saya engkewe emang mah itu tuh uh, baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, salam uh, sebelumnya maaf saya baru sampai ke sini dimaafkan mina aidin wal faidin uh, <laughs> eh, Pak Ustadz, uh, saya adalah seorang mahasiswa uh, dan mahasiswa mana nih? Salah satu perguruan tinggi di sastra mesin, uh, teknik Punya industri. mesin sastraan. <laughs> Sok mana wae. saya sastra mesin. Eh, sok, sok, sok. E, begini Ustaz, e, eh, kita kan selaku pemuda ya, alhamdulillah sekarang itu lagi gembar-gembornya pemuda hijrah atau pemuda E, untuk apa namanya sering-sering datang ke pengajian ataupun sering-sering nggak datang. gaul kalau nggak ke masjid. <laughs> Terus kalau eh, yang jadi pertanyaan saya, salah satu salah, saya adalah salah satu aktivis dakwah di salah satu kampus. Ketika saya terjun ke salah satu masjid di dekat kampus, eh, ada masjid yang dimana masjid itu tuh seperti diperebutkan oleh oleh beberapa pihak ataupun ormas A dan ormas B. Jadi kampus antum wae di mana? Nah itu seperti ini. <laughs> yang jadi masalah? Nah, setelah saya ketahui bahwa Indonesia itu kan tahun 90-an, tahun 80-an itu sampai 90% ya pemeluk agama Islamnya. Namun sekarang-sekarang ini malah menurun. Jadi yang saya ambil kasusnya adalah kenapa sih sekarang-sekarang itu ya agama Islam itu khususnya kita saya muslim malah saling bertikai seperti bidang khilafiyah atau furu'iyah sedangkan eh, maaf Kristen misionaris di belakang sana kan gembar-gembornya gitu dengan penyebaran agama mereka sedangkan kita tuh malah perang sesama sendiri kan sedangkan kata Allah dalam surat Al-Imran ayat 103 wa mau bihabillahi jami'an wa la tafarraqu dan janganlah engkau berpecah berai berpeganglah kalian pada agama Allah dan janganlah berpegang perai nah kalau boleh saya jujur saya, saya tuh kadang-kadang sedih ya Ustaz ya. Kenapa? Islam itu sangat kuat. Itu nanya curhat. <laughs> Imit amin. Bentar, bentar. Kenapa tisu selalu laku? Karena cinta tidak pernah kemarau. Sok rek curhat mah. Sedih kenapa? Nah pertanyaannya bagaimana cara menyikapinya Dimana saya itu sebagai pendakwah dan sebagai mahasiswa juga untuk menyikapi itu semua sedangkan kita itu masih awam lah seperti itu. Terlihat lihat kan di medsos kan Eh, banyak pertikaian apa-apa di medsos, komen-komen yang sangat pedas kan gitu. Sedangkan kata Rasul kan ahlakmu ya perbaikilah sebaik-baiknya ahlak adalah sebaik-baiknya iman adalah imanmu yang baik. Siap. Seperti itu. Okay. Terima kasih maaf sebelumnya dan ini mungkin uh, memang dari hati saya Ustaz ini benar-benar sangat ya. Siap. Terima kasih sebelumnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tulus ih. ya, ayah doa Nabi nut ciga tadi ijabah. Nabi berdoa, Jangan kau berikan kemiskinan umatku. Balenghar umat Muhammad mah. Sok tinggalin na sosmedna. Makan at homan. Makan at cafe naon. Makan at pruntrut. Berarti se secara sosial maju. Ayat status sosmed umat Islam nak dititah meligas ku emak ewe orang macan maca. Berarti strata sosial keren. Berarti doa Nabi diijabah. Selalu menang dalam peperangan, menang wae tapi ketika Nabi, ya Allah, persatukan hati umatku. Apa yang Anda rasakan hari ini bukan sekarang saja. Bukan sedangkan sekarang, bukan. Tiba heula ternyata tugas orang yang berdakwah. Saya katakan tadi, kita mah tidak akan dijajah oleh bangsa luar. Yang bangsa orang nawe ribut. Nu cerik, jangkrik. Nu potong suku, jangkrik. Coplok, hulu, jangkrik. Nu keprok, nu ngadu. Ya domba karena tidak faham mabok naon kena, tadi diartikan waktasimu bihablillahi jami'an amarona bi'tisami hablillah pegang teguh tali Allah satu bersatu bersaudara one finger tauhid wakana nas umat wahidah saden kan dia saya punya kori keren banget spontan beliau datang pamukakan al-baqarah untuk jawaban anda spesial karena anda pertanyaannya spesial Al-Baqarah 213. Kenapa dakwah ini susah? Ada penyakit. Apa bentuk penyakitnya? Perhatikan apa yang akan dibaca. Biar nggak ada trik kamera. Mustad Epi bising sirkus kata-kata nanya. Ieu mah original, Tidi tunan sakitu, wantun galuh tu wantun ulah galuh. Tengah batikan asli tah.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 Sok sa, orang orang gayam setik-setik ya spesial. Saya kenapa eksis di dakwah dan tidak pernah mengeluh seakan-akan di dakwah. Saya kenal ayat ini tenang. Ulangi. Manusia itu dahulunya satu umat. Hiji catat hiji. Terus. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira Muhammad dan peringatan. sudah diutus? Sudah dua. Terus dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran. Tidak hanya Muhammad yang diutus dibarengi ke Quran. Alam Al-Quran khalaqal insan. Apa terus. Untuk memberi keputusan di antara manusia tentang nah, perkara yang mereka perselisihkan. Nah, berselisih teh timbul disebabkan keputusannya tidak dari Allah dan Rasulnya. Berbeda pendapat ya. Lalu dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab. Catat, ngusok debatnya lain rakyat, nunges ngarati ilmu ngadu dalil bari eueuh amal mantap saya dibalikin ke masjid kayak urusan ilmu mah di masjid siga kieu harti nanyakeun bab at-tahiyat udah sampai samling mencibir nutus sarua jeung manehna lain baladna hompilah duaan duaan anu siri kaluarkeun emang naon teruskeun teruskeun setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka karena kedengkian di antara mereka Catat, sendiri. Karena kedeng bagian bainahu kotor hati merasa bersih merasa benar merasa pintar merasa cukup merasa karena benar merasa pintar merasa cukup merasa eta ya arif lalu mang maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. syukur ada di masjid, menang hidayah berarti. Terus Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. ya beres? Nah, ya teh kusaha orang bisa di dia teh. Jadi tong alergi ku perbedaan, tong alergi ku persoalan. Tiba heula Nabi diutus wae teh beres. Komo geus eueun lagi. Tapi tugas orang mah mengambil bagian dari keberesan nulah manyeun kan karuksakan la tupsidu fil ar ba'da islahiha mau beres mang kadon nu beresna teh nu beres ya buku mah mau tamat dibaca nu tamat mah nu macana gitu jadi tong stres ningali lahan dakwah itu beres wae mau beres ku rasul wae teu beres komo ku urang maka kata kata Allah dalam firman yang lain innaka la tahdiman ahbabta engkau tidak akan bisa memberi hidayah kepada yang engkau maksud seperti contoh tibalah Nabi Nuh kepada anak Nabi Sauntu Rasul kepada pamannya bisa ente Fir'aun istrinya kepada Fir'aun itu bisa Nabi siapa Ibrahim kepada bapaknya bisa ente tugas kita memang menyampaikan tenang nggak dakwah teh bejakan weh tenurut weh bejaan deh tenurut weh nggak bejaan meren salah mantak prinsip saya mah ngaji siapa ya nah isuk hirup deh ngaji deh weh can bae mah ngaji we terus sampai nu paeh wae dititah ngaji buktina sok ditalkinannya oh saat itu sana sakarat mana turkeun la ilaha titah naon titah nga ngaji jadi kewajiban kita mah mengkaji mang ada orang tanya ada orang nanya jawab jadi selesai hindari perdebatan nantinya keras hati mentak keluar tina grup WA nu sok ngupload ngupload masalah hukum-hukum nu orang geus apa hukum etate? tapi jadi keras hati sama keluar tina grup WA nah hamur baterai, mas-mas hurung ditingali para saya ah mending ngapakeun ayat nu anyar setuju one day one ayat itu saja sebentar lagi insya Allah dilanjutkan dengan kajian desip uh, eh, undur makola wala tandur mankola jangan lihat siapa yang bicara lihat apa yang dibicarakan ayat tadi cukup mengunci tidituna sakitu Tiiran da koneng gede pikiran da geus galede asal nahiji kudu ngahiji mun geus ngahiji moal pahili papisah moal jadi dua satu bersatu bersaudara setuju saya Bependi mohon maaf atas segala kurangan jangan lupa bahagia insya Allah kajian next gapleh kau tapi soleh judulnya kasih bocoran mau gombal golongan manusia abal-abal coming soon ya yeah sok ah ngadoa biar ilmunya manfaat saya sekali semuanya sekali Allahumma, ya Allah, Allah. nawir kulubana cahayai hati setiap kami binuri dengan cahaya hidayatika petunjukmu kama sebagaimana nawartal ardo Engkau cahayai bumi ini binuri samsika dengan cahaya mataharimu abadan-abadan selama-lamanya birahmatika ya arhamar rahimin tentang ilmu Rabbi ya Allah ya Rabbku zidni tambahkanlah kepadaku ilman ilmu warzukni dan rizkikanlah kepadaku fahman pemahaman Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kasih panjang jangan kapacet, hapunten tetiasa panjang-panjang keburu macet. Next nanti pada Isa yang dekat ke wilayah Permata Biru, saya tablik akbar di Muhajirin. Muhajirin kitaran Permata Biru Cibiru bagi orang Cibiru, tapi bagi yang mau menyengaja terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.